hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan terutama nikmat Islam dan nikmat iman demikian pula halnya dengan nikmat diutuskannya kepada kita rasul dan diturunkannya kepada kita kitabullah yakni Al-Qur'anul Karim dan nikmat yang juga mesti harus kita syukuri adalah nikmat adanya para ulama yang menggantikan kedudukan para nabi dan rasul di dalam menerangkan ajaran agama ini kepada kita. Dan kewajiban kita sekarang adalah senantiasa memperhatikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan memperhatikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang diterangkan oleh para ulama itu sendiri. Kaum muslimin di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita tentang dua keutamaan yang insya Allah dengan dua keutamaan ini pula diantaranya yang menjadi sebab beradanya kita di rumah Allah yang mulia ini yang pertama yaitu keutamaan belajar Al-Quran dan yang kedua adalah keutamaan mengajarkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar senantiasa kita meluruskan niat, mengikhlaskan diri kita atas apa yang kita lakukan ini sehingga ia menjadi atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin untuk kembali mengingatkan ada beberapa toriko, beberapa metode atau cara seseorang belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah mungkin urutannya saya acak kembali. Seseorang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari seorang qari, dari seorang guru. Kemudian ia berusaha mencontoh sendiri, meniru sendiri apa yang ia telah dengarkan atau apa yang ia eh, telah eh, dengarkan dari qari atau guru tersebut dan ini bisa melalui perantara mendengarkan syuruk atau kaset-kaset atau juga mungkin dengan mendengarkan radio dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, Metode yang kedua atau tariqa yang kedua adalah seseorang membacakan bacaan Al-Qur'annya kepada seorang guru kemudian guru tersebut mengoreksi bacaan baik itu dari sisi tashkilnya maupun yang berhubungan atau berkaitan dengan ahkamut tajwid Dan metode ini adalah salah satu metode yang diterapkan atau yang lazim diterapkan ketika seseorang belajar membaca dan menghafal Quran mungkin di sebagian pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Kemudian yang terakhir yang ketiga metode yang ketiga ayasma'u talib min asy-syekh al-qira'ah ثم يقرأ على الشيخ كما سمع منه yang ketiga ini adalah seorang memperhatikan bacaan seorang guru seseorang memperhatikan bacaan atau mendengarkan bacaan seorang guru kemudian ia membacakan kepada guru tersebut bacaan sebagaimana guru tersebut membacakan atau sebagaimana ia mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh gurunya. Dan metode ini adalah metode yang paling dianggap lebih aula. Metode yang dianggap lebih utama dibandingkan dengan metode yang pertama, sedangkan metode yang kedua itu eh, banyak juga diterapkan Eh, atau dipakai di dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi yang dianggap paling atau lebih aula adalah metode yang terakhir ini. Kenapa? Karena metode ini menggabungkan antara dua macam yaitu antara mendengar dan membacakan. Antara mendengar dan membacakan. Oleh karena itu metode ini dianggap paling aula atau paling utama di dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Dan metode yang ketiga ini juga metode yang sudah terbiasa yang sudah lazim terbiasa dilaksanakan oleh para kufar di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. ini ayat para al-ustaz lihat ma'at tilmiz thumma yaqra'ul ثم يقرأ التلميذ أن يقرأ الأستاذ ليسمع التلميذ ثم يقرأ التلميذ guru membacakan murid mendengarkan kemudian setelah itu murid membacakan guru mendengarkan agar bisa dikoreksi agar bisa diperbaiki bacaan dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Qala li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Inna Allah amarani an aqra' al-Qur'an 'alayhi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim wa ghairihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Inna Allah amarani Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku an aqra'al Qur'an alaik agar aku membacakan Quran kepadamu. Dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah atau maknanya adalah menunjuki, menunjuki atau mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab ini adalah dalam rangka mengajarkan atau menunjukkan bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bacaan itu dari Jibril alaihissalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu belajar tahsin, belajar tajwid adalah sebagaimana dikatakan para ulama adalah tujuan dan bukan sebatas ilmu alat yang bisa dipelajari dari perantara-perantara yang tidak berhadapan langsung dengan seorang guru mungkin mendengarkan radio, mendengarkan kaset dan sejenisnya sebagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam berhadapan langsung dengan Jibril alaihissalam para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam berhadapan langsung dengan Rasulullah kemudian para tabi'in berhadapan langsung dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan sampai pula lah ilmu itu kepada kita sekarang sebagaimana uh, apa yang disampaikan dikatakan oleh para ulama yang sering kita dengar al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang diikuti yaitu dari orang yang sebelum kita. Kemudian sekilas mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum kita masuk ke masalah Tadbir yaitu praktek tahsin Quran tentang masalah tajwid makna dari tajwid itu sendiri, dari tahsin itu sendiri. Artinya adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik ini lawannya adalah sesuatu yang jelek atau yang buruk. Jayyada yujayyidu tajwidan. Artinya perbaikan, penyempurnaan, kemudian pemantapan jayyada yujayyidu tajwidan oleh karena itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya orang yang menguasai tajwid dinamakan dengan mujawid dinamakan dengan mujawid dan menurut istilah keluarnya huruf-huruf ijaiyah dari alif sampai ya dari makhrajnya. Itu menurut istilah. Keluarnya huruf-huruf ijaiyah dari alif sampai ya dari makhrajnya dengan memberikan hak dan keharusan dari sifat-sifat huruf tersebut. Oleh karena itu Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang khusus yang mesti harus seseorang belajar untuk mendalaminya. Dan saya masih ingat satu kaidah atau kaidah al ilmu yurja'u fihi ila ahli. Ilmu itu harus dikembalikan kepada ahli. Oleh karena itu, dalam majelis ini kapasitas saya kebetulan saja di depan. Jadi saya bukan ahlinya sama dengan antum semuanya. Oleh karena itu di dalam uh, momen ini dalam uh, pertemuan kita ini tidak ada rasa sungkan atau mungkin rasa takut nanti jika seandainya di tahsin karena kebetulan saja saya ditunjuk untuk mentahsin. Hmm. Kalau seandainya mungkin salah salah salah seorang antum mungkin ditunjuk untuk mentahsin, mungkin saya yang ditahsin. Nah kebetulan saja saya ditunjuk. Sedangkan e, kaidahnya tadi kita sama saja karena al ilmu yurja'u fihi ila ahli. Ilmu itu mesti harus dikembalikan kepada ahlinya, sedangkan saya bukan ahli. Itu. Jadi sama-sama belajar kita. Antum belajar saya tahsin, saya belajar dengan tahsin. Sama-sama belajar. Insya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam pertemuan ini setelah pada pertemuan pertama kemarin Doro di hari yang pertama itu pembahasan secara umum tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran keutamaan-keutamaan dan semacamnya maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk sama-sama belajar tahsin Quran. Tahsin Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan membuka Al-Quran dan saya harap setiap orang memegang Al-Qurannya karena nanti kita akan melihat Al-Quran ya. Sedangkan materinya atau surah yang akan kita baca nanti tergantung nanti bisa surah apa surah apa saja <clears throat> jadi ada tiga ada tiga bagian nanti insya Allah beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah secara ringkas pengenalan dari surat nanti yang akan kita baca itu, pengenalan secara umum, secara ringkas, eh, poin-poin uh, tajwid ini yang pertama nanti kita coba secara ringkas nanti uh, mengenalkan poin-poin tajwid di dalam surah nanti yang akan kita baca. Kemudian yang kedua adalah kita coba untuk membaca, mencontohkan. Kemudian yang ketiga adalah tatbik. Uh, eh, kita coba nanti untuk membaca sama-sama eh, ditunjuk nanti satu-satu maksud saya untuk membacakan apa yang telah kita tahsin, kita uh, contohkan dan kita keluarkan poin-poin tajwid insyaallah. Surah yang akan kita baca semalam itu saya rencanakan untuk membaca juz 30 surah An-Naba. Akan tetapi surah An-Naba ini ada sudah ada program tahsin ya. Oleh karena itu saya pikir juz 29 eh, banyak juga surah-surah yang panjang. Akhirnya saya lihat juz 28 itu ada surah yang agak pendek yaitu surah Al-Jumu'ah. Oleh karena itu kita akan coba untuk membaca surah Al-Jumu'ah surah Al-Jumu'ah ada pada juz 28 halaman 553 halaman 553 surah ini terdiri dari 11 ayat saya persilahkan kepada para jamaah untuk uh, sekilas membaca dalam hati dari atas dilihat kalau sudah hafal alhamdulillah yang belum supaya dikenali dulu sehingga nanti tidak bingung ketika kita e, secara ringkas nanti mengeluarkan hukum-hukum Tajwid yang ada dalam surah Al-Jumu'ah. Seberikan waktu satu menit. Silakan. Ya cukup. <clears throat> Karena ini surah surat yang Eh, masyhur juga surat Jumu'ah ini seringkali kita membacanya jadi mudah-mudahan sebelum ini pun sudah e, di murajaah sudah dibaca Baiklah ada beberapa poin yang insya Allah akan kita secara ringkas kita e, keluarkan dari surah ini sebelum kita baca atau yang perlu kita perhatikan sebelum kita membaca surah ini yang pertama biasanya kita keluarkan hukum madnya. Hukum hukum mad. Mad artinya panjang. Dan mad atau panjang ini terbagi dua. Mad atau panjang ini terbagi dua. Yakni mad atau panjang biasa Kemudian yang kedua mad atau panjang yang lebih dari biasa. Mad ada dua atau panjang ada dua bagiannya. Mad atau panjang biasa, kemudian mad atau panjang yang lebih dari biasa. Yang biasa mad atau panjang biasa itu kita membacanya tidak boleh kurang dari dua harokat dan tidak boleh pula lebih dari dua harokat. Mad biasa, yakni yang tersambung dengan waw atau yang pertama alif yang berbaris sukun sebelumnya fathah. Kemudian yang tersambung dengan waw yang berbaris sukun sebelumnya dhamma dan yang tersambung dengan ya sukun sebelumnya berbaris kasroh. Ini yang dinamakan maktabi'i dan panjangnya adalah dua harokat tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian mat yang lebih dari biasa panjangnya adalah antara empat sampai lima harokat dan ada yang dibaca panjangnya sampai enam harokat. Jadi ada mat, hukum mat yang insya Allah nanti kita akan coba eh, ringkas kita keluarkan dari surah ini. Kemudian yang kedua adalah guna. Jadi setiap membaca Al-Quran itu itu aja poinnya. Mat. Ya, kemudian yang kedua adalah guna. Gunnah ini ada disebabkan oleh beberapa sebab. Di antara yang pertama karena nun yang bertasydid, kemudian mim yang bertasydid. Atau nun dan mim musyaddadatain. Ya, nun dan mim yang bertasydid. Kemudian juga dia akan menjadi gunnah ketika dia idgham naqis di gunnah idgham naqis bi Kemudian yang ketiga karena ia ikhfa hakiki. Kemudian karena ikhfa syafawi sehingga ia harus dibaca dengan Insya Allah nanti kita akan coba kenalkan. Kemudian yang ketiga hal yang ringkas yang akan kita keluarkan di surah ini adalah masalah qalqalah huruf mati yang harus dibaca dengan cara memantulkan huruf tersebut. Kemudian sekilas nanti masalah huruf-huruf tebal ya yang terkumpul di dalam e, kalimat huruf huruf kha, huruf sad, huruf dal, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf dha. Namanya huruf isti'la khussa dhautin fil. jadi ada tujuh huruf kha huruf sad kemudian huruf dad huruf ta huruf ghain huruf uh, qaf dan huruf dha jadi itu huruf-huruf namakan huruf isti'la karena dia diangkat isti'la itu artinya terangkat jadi terangkatnya lisan ke langit-langit atas dan huruf isti'la ini harus dibaca dengan tebal. Kemudian ada juga karena adanya lafaz Allah. Ya. Ada beberapa tempat lafaz Allah yang sebelumnya berbaris kasrah dan berbaris dhamma. Sedangkan jika seandainya sebelum lafaz Allah itu lam, dalam lafaz Allah itu sebelumnya berbaris kasrah, maka ia harus dibaca dengan tipis. Kemudian juga karena ro dan di sini banyak sekali huruf ro yang berbaris fathah ya dan berbaris dhamma maka ini harus dibaca dengan tebal dan huruf ro yang berbaris sukun atau berbaris mati sebelumnya berbaris fathah seperti ada di ayat yang pertama wama fil aruf aruf ya huruf sukun sebelumnya berbaris fathah al aruf kemudian yang terakhir nanti kita akan uh, coba uh, menyampaikan mulah mulahiz atau mulhadat atau tambihat yang berkaitan dengan surah al jumuah yang pertama tadi masalah mad ma kita akan keluarkan sebatas mat yang lebih dari biasa saja. Karena biasanya mat yang lebih dari biasa ini paling sedikit dibandingkan dengan mat biasa. Jadi dengan mengeluarkan mat yang lebih dari biasa ini sedikit, selebihnya adalah mat yang biasa. Jadi nggak capek-capek kita mengeluarkan yang biasa, banyak itu. Nah, jadi waktu kita nanti ter ter uh, apa makan waktu dan uh, seterusnya. Yang pertama ada mat yang lebih dibaca ini pada ayat yang ketiga keempat coba lihat zalika fadlullah yutihi man yasha yasha ya yasha man yasha yasha ya panjangnya itu karena di sini ada wakaf maka panjangnya antara 4, 5 dan bisa sampai 6 harokat. Jadi apabila ada maqtab ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Panjangnya tidak boleh kurang dari 4 sampai 5 harokat dan jika seandainya itu kita wakafkan ketika wakaf maka dia boleh dibaca enam harokat ya gitu kemudian ada pada kata ya ayyuhalladzi ya ayuhan dan biasanya kalau saya mentahsin anak-anak yang paling mudah memahaminya adalah dengan melihat tanda. Dengan melihat alamat atau tanda baris yang ada pada kata yang dibaca panjang tersebut. Yaitu ada seperti garis melintang di atas. Nah, ini mudah dipahami. Itu. Ada garis melintang daripada mengenalkan uh, kaidah tajwidnya. Apabila ada ini bertemu dengan hamzah uh, dalam dua kalimat, dalam satu kalimat, itu. Kalau kaidah tajwidnya. Sedangkan untuk mengenalkan kepada anak-anak ya tentu memakai sistem kita coba untuk yang lebih efektif, yang lebih yang lebih praktis, lebih mudah, maka kita coba mengenalkannya dengan cara melihat tanda. Jika seandainya ada tanda melintang seperti kumis di atasnya itu dimanapun, ah itu panjang. Panjangnya tidak boleh kurang dari 4 sampai 5 harokat. Itu. Kemudian berikutnya ada para kata hadu pada ayat yang sama. Hadu ing hadu ing masih ada tandanya. Setiap setiap tempat panjang lebih dari bahasa itu ada, mesti ada ada tandanya. Kemudian berikutnya ada para kata masih dalam ayat yang sama aulia ayat ke-6 ya ayat ke-6 aulia tidak boleh kurang dari empat dan sampai lima harokat. Kemudian berikutnya ada pada tempat yatamannawna. Yatamannawnahu abadan. Yatamannawnahu abadan. Ya. Kemudian yang keenam pada ayat yang serupa ya ada pada tempat yang serupa pada ayat yang keenam yaitu ya ayyuhalladzina amanu pada ayat yang kesembilan Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh ada, yang kedelapan ada amanu idza. Amanu idza. Kalau bisa kita memahaminya atau memahami kaidahnya yaitu apabila ada maktabi alif waw ya bertemu dengan hamzah baik itu pada kalimat yang berbeda maupun pada kalimat yang sama itu mad yang panjang panjangnya lebih dari biasa yang mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat itu mad wajib muttasil mad wajib muttasil dan sepakat para ulama ah, tidak boleh kurang dari empat harakat. Sampai lima harakat. Kemudian apabila mak tabi'i, alif wa bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi ter, terdiri dari dua kalimat antara mak tabi'inya dengan hamzah, maka dinamakan dengan mak jaiz munfasil. Dan uh, yang lebih uh, eh, roje, kebanyakan para ulama membacanya itu tidak boleh kurang juga dengan empat harokat. Empat, lima, sampai enam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dua, boleh saja dua harokat. Itu. Sesuai dengan, eh, juga sesuai atau berkaitan juga dengan membaca. Jadi membaca itu, sebagaimana mungkin juga kita telah ketahui, tingkatannya ada tiga. Pertama tentu saja bacanya dengan tartil, dengan pelan. Kemudian yang kedua antara pelan dengan cepat. Kemudian yang ketiga dengan membaca dengan cepat. Dan ini semua tingkatan ini mesti harus tidak boleh menghilangkan hukum-hukum tajwidnya. Dan disitulah mungkin bisa diterapkan misalnya mad munfasil itu menjadi dua harokat Ketika kita baca cepat. Ya ayyuhalladzi ya ayyuhalladzina amanu idza gitu. Karena dia hukumnya adalah mad jaiz munfasil. <clears throat> Kemudian yang berikutnya tempat mad yang lebih dari biasa ada pada kata Allah lahwan ilaiha pada ayat yang ke-11 infaddu ilaiha kemudian yang terakhir ada pada kata qaima qaima. Nah ini hukum yang berkaitan dengan mat mat panjang yang lebih dari biasa dan selain itu mat hukum mat yang selain yang kita sebutkan tadi hukumnya adalah dua harakat. Hukumnya adalah dua harakat. Dengan syarat tadi sebagaimana kita sampaikan Apabila tersambung ia dengan alif yang berbaris mati atau sukun sebelumnya fathah. Kemudian tersambung dengan waw yang sukun sebelumnya berbaris dhamma. Kemudian bersambung dengan ya sukun sebelumnya berbaris kasra. Jadi semua atau selain yang kita keluarkan ini mat selain itu adalah pendek bacaannya semuanya. Kemudian kita uh, ringkas masalah berikutnya, hukum berikutnya itu wunna. Yang mesti harus kita baca dengung. Yang pertama karena disebabkan oleh nun dan mim yang bertasydid. Dan itu bisa kita lihat pada ayat yang ke dua pada kata ummin. Kemudian berikutnya lemma pada ayat yang sama pada ayat uh, ketiga wa akharin minhum lamma kemudian berikutnya pada ayat yang ke lima hum milu, hum milu. kemudian pada tempat tumma setelah hum milu pada ayat yang sama tumma kemudian karena nun yang musyaddada innakum innakum ya atau annakum pada ayat yang ke-6 kemudian min dunin nas pada ayat yang ke masih sama ke-6 kemudian batamannaul maut pada ayat yang masih ayat yang sama kemudian ya zamannaunahu pada ayat yang ke tujuh sekilas saja cepat kemudian innal mauta pada ayat yang ke-8 innal mauta pada ayat yang ke-8 kemudian thumma kembali lagi kemudian fa innahu sebelumnya fa innahu mulaqikum kemudian thumma turaddun itu karena nun dan mim yang bertasydid Kemudian karena idgham naqis bi gunna ada pada kata rasulam minhum pada ayat yang kedua. Silakan dilihat rasulam minhum. Kemudian ada pada kata dhalalim mubin pada ayat yang sama. Kemudian ada pada kata may yasha pada ayat yang keempat. Kemudian hmm min yaumil jumuah pada ayat yang ke-9 kemudian ada pada kata khairum minal lahwi khairum minal lahwi pada ayat yang terakhir ayat ke-11 itu karena idgham naqis li gunna kemudian ya idgham naqis karena idgham naqis li gunna Kemudian karena ikhfa syafawi ada pada satu tempat saja yaitu pada uh, bima pada ayat yang ke-8 fayunabbiukum bima kemudian secara ringkas juga kita keluarkan hukum ikhlabnya, ikhlab yaitu pada kata asfaron bi'sa pada ayat yang kelima asfaron bi'sa jika seandainya kita lanjutkan tidak kita wakafkan atau kita tidak berhenti pada kata asfaro kalau kita lanjutkan berarti terus harus kita e, baca dengung asfaron bi'sa kemudian ada pada kata abadan bima ya pada ayat yang ke tujuh abadan bima ya kemudian yang terakhir ada pada kata alimun bilwan alimun bilzalimin ya alimun bilzalimin itu mungkin secara ringkas yang bisa kita kenalkan poin-poin tajwid yang ada dalam surah Al-Jumu'ah ini. Kemudian sebagai tambihat ya, tambihat atau mulahadhat atau hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah masalah tidak boleh menahan melamakan mendengungkan ya, melamakan bacaan menahan bacaan pada huruf yang bertasdid selain huruf mim dan huruf nun sebagaimana yang telah kita kita uraikan uh, di atas selain nun dan mim yang bertasdid itu tidak boleh ditahan dilamakan seperti khairul lakum karena dia harus izhar harus dijelaskan khairul lakum.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 ثم لم يحملوها كمثل الحمار Kesan yang tidak tidak sampai nafasnya kama salil himar saja kemudian harus diulang kama salil himar ya kama salil himar yahmilu asfara فمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا تمنوا الموت إن كنتم صادقين terlalu panjang lanjutkan ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانفروا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين Ya, alhamdulillah ini bagian yang kedua dari bagian uh, yang kita uh, jadwalkan dan yang terakhir kita masuk ke bagian tatbiq ya dari para peserta tahsin. Dan mungkin teknisnya kalau jauh mungkin mesti harus dengan ya pengeras suara karena saya mesti, mesti harus melihat harus musyafah saya mesti, harus melihat bibirnya seperti apa dia mengucapkan makhrajnya bagaimana ikhfa'nya karena Coba lihat di dalam ayat yang kedua. Ada hukum namanya yang didengungkan hukumnya itu ikhfa. Yaitu ayat yang terakhir dari ayat yang kedua, kalimat yang terakhir dari ayat yang kedua wa in wa in kanu satu kemudian min qablu sama-sama ikhfa sama-sama dibaca dengan dengung akan tetapi berbeda antara yang satu dibaca dengan tipis dengungnya, yang kedua dibaca dengan tebal. Kenapa? Yang terakhir tadi dibaca dengan tebal karena sesudah nun yang berbaris mati itu bertemu dengan huruf ikhfa yang uh, merupakan huruf-huruf dari huruf-huruf isti'la, huruf yang diangkat, huruf yang ditebalkan dari pangkal lisan kita ke langit-langit, eh, dari lisan kita ke langit-langit. Gitu. Jadi membacanya wa in wa in kanu berbeda dengan meong qabl. Gitu. Baca tipis dengan meletakkan lisan kita lisan kita itu ke makhrajnya tapi tidak boleh tidak boleh di di uh, disambung atau di uh, apa namanya itu dia dia tipis saja tidak tidak tersambung langsung ke makhraj wa misalnya ing ing atau min samarat min lisan kita itu lisan kita itu lebih dekat ke makhratnya dekat tapi tidak tidak bertemu tidak boleh di, di digabungkan atau ditutup ke makhrat tidak boleh min tidak boleh tapi min atau min samar itu malah dengung apa tebal karena kaidah tebal itu adalah jauh antara lisan dengan makhrat min qabl min itu tebal kalau tipis mana min samarat Nah, itu aja bedanya. Dan itu harus ditengok ke bibirnya. Ya. Ah, mungkin bisa saja dengan dengan pendengaran tapi lebih bagus efektif ditengok bibirnya seperti apa dia membacanya. Makanya ini satu menjadi satu yang kendala ketika berhadapan dengan akwat. Ya, karena harus musyafah, harus melihat melihat pergerakan bibirnya seperti apa. Tahsin. Itu kendala. Kalau kita nggak mahram juga mungkin. Ya, nah, jadi mungkin faedahnya mungkin ya sekedar tasnya saja gitu. Akhwat ya mendengarkan mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Gitu. Itu jadi gimana nanti saya suruh baca satu-satu atau gimana? Pakai pengeras?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 Bibirnya enggak enggak enggak apa? Enggak bibirnya yang merubahin, itu. Ta, ta, syaita. Ya, coba. Enggak apa-apa, nanti di apa? Ulang ya, auzubillah. A'udzubillahi Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rahim, rahim. Haknya Anginnya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anginnya. Ha. Ya, rahma rahim. Rahma rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tunggu dulu. Coba antum baca surat yang biasa antum baca, surah Al-Fatihah saja dulu. Coba. Alhamdulillah. Karena situ banyak hahanya. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحيم ايه ايه الرحمن الرحيم هي رحي رحي رحي ya tipis-tipis sedikit-sedikit aja gitu lah. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Rahi ha, anginnya ha itu ada ada anginnya. Ar-Rahmanir-Rahim nah, enggak bisa. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahi, rahi, rahi. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus nanti dilatih lagi ya, terus. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in? Eh? Iya, ya, iya. Bukan iya, iya. Jadi di tengah-tengah kan? Iya. Eh, tengah-tengah lidah dia. Iya. Iya. Iya. Kana ya. Terus. Iya, kalau na'budu. Coba dikit lagi. Iya, bukan iya. jangan i i tidak. Ya. Iya, dia di tengah ya nya itu. Ya itu deh, makhraj makhrajnya di tengah. Iya. Iya. Iya. iya kalau na'budu wa iyyaka nasta'in. Makhraj makhrajnya tempat keluar hurufnya ada diantaranya namanya dari uh, apa namanya dari bibir ya dari bibir diantara huruf ba dan cara mengeluarkannya adalah dengan menutup bibir atas dan bibir bawah itu juga kuat sedikit dan jelas iya karena bu tidak boleh iya karena bu ya bunya harus harus dikuatkan sedikit menutup bibir atas bibir bawahnya. Itu makhraj. Iyyaka na'budu berbeda dengan mim. Ya? Nah, karena yang keluar dari uh, bibir ada di antara huruf mim, ada huruf ba, ada huruf waw ya di antaranya. Itu. Ya. Sedangkan huruf ba menutup bibir atas dan bawah dengan agak kuat. Iya karena bu. Tidak boleh iya karena abudu. Kayak antum baca deh. Iya. Ini banyak salah ini, Masih surah Al-Fatihah. Ya. Iya karena wa Jelaskan bunya. Bu, biasanya bu. Iya karena bu. Ya Jelas gitu. Iya karena, iya karena Bu dua, iya. Bunya itu harus menutup bibir atas bibir bawahnya jelas gitu loh. Iya. Kuatkan dikit. Iya. Iya karena Bu dua. Ya, iyanya nanti masih harus dibaguskan ya, iyanya. Iya. Teruskan. Teruskan. Hmm. Huruf sad makhrajnya sama huruf sin, tapi dia ditabkhimkan, ditebalkan. Sira, sira. Saya sendiri masih belum belum fasih itu huruf sadnya. Tapi yang jelas tidak boleh keluar anginnya. Huruf sad itu tidak banyak keluar angin sira, sira, sira. Jadi enggak siul, sira. Kayak eh, suara bersiul gitu kan. Ya, salah. Nah, saya sendiri enggak, enggak terlalu pas ini. Sa. Dia makratnya dari sama dengan huruf sin. Sin. Ya, sira. Tapi dia ditakhimkan dia ditebal. Sira. Ya, coba ulang lagi. Sira huruf sa, sa. Iya bukan? Bukan ada anginnya enggak ada. Si, Ah, ya siro itu kan banyak baca baca anginnya langsung yang lebih dominan ya nggak ada. Coba ulang lagi siro. Oh, ini banyak yang harus perbaiki kayaknya. Mustaqimnya lagi. Huruf qaf itu adalah huruf isti'la, huruf yang dibaca dengan tebal. Akan tetapi dia punya tingkatan. Dia punya tingkatan cara membaca tebalnya. Ada yang kuat, ada yang menengah, ada yang di bawah itu lagi. Yang kuat adalah ketika dia berada pada baris fathah dan dhamma. Ola. Ya, ola. Bo. O. Ya. Sedangkan kalau dia berbaris kasro, maka ketebalannya itu di bawah itu ya agak ringan ketebalan mustaqim itu tebal kuat ya ah saya sendiri belum belum belum menguasai itu belum terlalu fasih ya. mustaqim antara dia bukan huruf kaf bukan mustaqim mustaqim mustaqim mustaqim ah sama-sama belajar mustaqim tapi jelas bukan mustaqim ya yang sering kali kita baca karena dia berada pada baris kasroh Ya. Ya. Kan? Kalau seandainya dia berbaris dhamma dan berbaris e, fathah, maka dia boleh ditebalkan dengan tebal yang kuat. Memang kaidahnya seperti ini. Tidak boleh mustaqim. Mustaqim antara di bawah itu lagi, di bawah itu lagi. Dilemahkan lagi tebal. Tapi kalau seperti ini gambaran baca surah Al-Fatihahnya berarti kita mesti harus membaca surah surah Al-Fatihah gimana mau masuk kepada surah berikut-berikutnya sedangkan surah pembuka saja surah Al-Fatihah sudah sekian banyak salah salahnya ya gimana masuk ke surah Al-Jumu'ah ini sudah 728 ah, surah Al-Fatihah saja sekian puluh salah ya berarti harus terlebih dahulu baca surah Al-Fatihah ta'awud saja sudah sudah salah. Nah, berarti dah apa namanya itu sudah terlalu cepat kita membaca surah Al-Jumu'ah ini udah habis suaranya untuk tahsin surah Al-Jumu'ah ini kan. Nah, ternyata mesti harus balik ke surah surah Al-Fatihah. Ya, eh, teruskan ya, pengenalan aja. Jadi kaum muslimin pertemuan kita ini saya melihatnya hanya sebatas pengenalan. Mengenalkan bagaimana tahsin gitu, kira-kira. Belajar tahsin itu seperti apa? Ah, seperti inilah belajar tahsin. Harus siap disalahkan. Gitu. Karena selama ini mungkin kita menganggap sudah betul, tapi ketika kita tahsin, kita bacakan kepada uh, seseorang, ya, ah, itu bacaan yang kita anggap betul itu ya salah gitu, karena nggak sesuai dengan kaidah tahsin, kaidah tajwidnya gitu. Dan saya memandang pertemuan kita ini, alhamdulillah, ala hal ini hanya sebatas pengenalan tahsin. Adapun penguasaan itu tidak bisa kita jadikan sebagai target kita. Karena keterbatasan waktu kita, keterbatasan eh, pertemuan ini sangat eh, singkat sekali, ya dan kalau seandainya target kita penguasaan, maka ini tentu saja nanti harus bertahap, harus ada proses, begitu. Harus ada jadwalnya yang apa. Dan mudah-mudahan ada nanti ustadz-ustadz yang sanggup untuk uh, beramal, ya, untuk mengajarkan Al-Quran ini sambil belajar, insya Allah. Mudah-mudahan ada mungkin di antara kita nanti ustadz-ustadz kita yang mempunyai waktu, mempunyai kelapangan ya, di dalam belajar sama-sama belajar tahsin ini. Apalagi misalnya tahsin surah Al-Fatihah begitu. Karena sangat penting sekali. Karena surah Al-Fatihah senantiasa kita membacanya di dalam uh, melaksanakan sholat kita. Uh, coba lanjutkan. Sirat, huruf coba sekali. Sirat, sirat. Ya, huruf sa. Dia makronya sekali huruf sama dengan huruf sa. Huruf sin itu sama makronya. Sin. Iya. Sira, sira. Ya. tol. Ya. Nah, coba lah nanti belajar. Lihat nanti di kaca gimana bibirnya bacanya ya sira sira dia tidak boleh keluar angin huruf sad nah Coba terus. Ghain, tebal. Ghain, ghain. Bukan khain, ghain. Dia sama makhrajnya. Kha dan gha itu sama. Ghain, kha itu sama makhrajnya. Di uh, pangkal di pangkal lisan tengah. Kha dengan ghain. Kha, kha. Tadi eh, apa? Lis ujung lisan di apa pangkal lisan sebelah atas sekali. Ya. Yang paling dalam huruf qaf ya, huruf ha, uh, huruf ha dengan a itu paling dalam. Tapi yang tenggorokan ya, huruf qaf dengan huruf huruf qaf, huruf qaf ya. Nah, itu yang paling dalam dia, dia yang paling di luar. Huruf kha, gha. Ya, ghain. Ghoin. Ya. Nah, coba, coba, coba, coba. Iya, alhamdulillah. Coba akhir-akhir ah, seperti itulah membaca surah Al-Fatihah. Ya, harus uh, betul dulu lah bacaan Al-Fatihahnya kan gitu. Ya. Gimana baca huruf sad, bagaimana mengeluarkan angin dalam huruf hanya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membaca ani ya coba kita coba lagi eh, yang berikutnya. Siapa yang mau membaca silakan. mana oh ya pak suara di sana ya afwan ya silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya A nya pak u أعوذ بالله u nya di dua harokat pak tidak boleh kurang أعوذ بالله coba perhatikan A itu dari mana keluarnya? A. Ya. Dari tenggorokan, dari al-jauh. Eh, dari apa? al halok Al-jauh kan rongga mulut ya. Dia dari al halok al halok itu dari tenggorokan. Ya. A. A dengan H itu sama apa? H, A itu sama tempat keluarnya ah. makanya harus di sempurna buka mulutnya harus sempurna boleh au a au au ya Ah, karena dia kalau nggak sempurna dia nanti tidak tidak tepat makranya dari dia nggak lagi tenggorokan lagi nggak dari pangkal tenggorokan dan nggak dari ha a lagi ha ada bisa dari tengah lagi nanti tengah tenggorokan lagi nggak dari pangkal ya A dibuka belum ya A nya sempurnakan bacaan A ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, roh yang kedua bagus, roh yang pertama yang enggak enggak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك nah huruf ba huruf ba bu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإياك نستعين أقول التعين تعين تعين Sering kali semua semua kita mungkin pernah baca itu gitu. Walaupun mungkin ada yang sudah betul, ah, sebelumnya sering baca apalagi yang tidak betul. Iya karena budu wa iya karena ta karena ta'in karena ta'in sempurnakan ta'in. Iya karena abudu wa iya karena ta'in ta. Anda ya. ya. iya iya nah, Anda sempurna. Ya alifnya nggak sempurna ha fathahnya itu loh ta itu kan berbaris fathah nah membaca fathah itu harus sempurna ta nggak boleh ta iya karena abudu iya karena stain oh, nggak sempurna ta ta harus sempurna dia fathahnya harus sempurna kan. Iya karena abu dua iya karena stain, stain. Iya. Sepele tapi sangat sangat berpengaruh. Kalau orang yang paham tahsin itu ya apa namanya itu kawan-kawan misalnya yang sudah paham tahsin, yang masalah itu tuh Pak kalau dengar imam baca itu udah telinganya nggak panas dengarnya gitu kan, ya. nggak nyaman ya. iya Ya. karena na'budu wa karena tak Alif eh, apa fathah harus jelas. Harus jelas keluarnya fathah ta. Paham kan? Iyyaka na'budu wa iya nasta'in. Kan? Sering kan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sempurna apanya Kak patahnya. Tak. Iya, teruskan. Ulang lagi, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, itu ada mendekat sedikit. Teruskan. Ya. Ah, نعبد Eh, kasro gimana bacanya? I, bukan eh. Eh, oh sering kali kita baca. Semua kita mungkin pernah eh, dinas, eh, apa eh? Dia kasro i, Ah, sama dengan ta tadi. Ta, i. Oh, sepele tapi salahnya batal gitu loh. Pilih kayaknya. Eh, dina. Eh, baca kita coba lah. Mungkin jadi imam pun seperti itu kita baca. Eh, eh, dina. Tapi bukan eh, dina. I, i. <laughs> Ah, gitu. Ya, i. Coba pak, ulang pak. I. I. Nah, huruf kimnya tadi bisa nggak kira-kira di lebih diringankan lagi dari yang sekarang? Takim, takim, takim, takim. Karena dia berbes kasro dia, maksur ya. Ta'in dengan takim sama ta. Ya, ta'in dengan takim, takim, takim sama dengan ta'in ta'in itu ya mustaqim ta'in lagi ya mustaqim dia tidak sempurna fathah ta ya Ya, coba teruskan saja, Pak. غير المغضوب عليهم ولا mau Wainnya sebalikan mau mal dengan mau berbeda mau mau dengan mal berbeda yang satu tipis yang satu tebal yang betul lah mau mau du mau du bukan mal du mal tipis tebal maudhu maudhu karena kaidahnya tadi harus di harus kan didekatkan ke apanya ke makhrajnya mal mal dengan maudhu maudhu ya coba ulang lagi pak Dua orang boleh Tiga. tidak gitu. dua orang baru. Ya. tidak kalau dari tadi kita kita coba semua aja surah, Al-Fatihah kan begitu. Ya. Jadi tadi dari awal tadi nggak kita kita tahsin kita keluarkan dulu tahsin dalam surah Al-Jum'ah kan gitu. Kita coba ya surah Al-Fatihah baca semuanya. Jadi bisa semuanya. Ya, coba berikutnya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. Bibirnya, bo. Bibirnya nggak terlalu dominan dia bulat opal. Bo, bo, bo. Ya. A'udzu billahi minasy syaitan. Bo. Ya, bukan po. Po berarti bibirnya nggak nggak ikut ya bibirnya. Syaitan. Enggak. Syaitan, syaitan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, itu agak agak berubah ya. Tapi coba nanti dilatih. Teruskan. Bo. بسم الله الرحمن الرحيم Hak pertama betul, hak keduanya kurangin. Rahmanir Rahim, bukan Rahi Rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahi, Rahi. Rahi, Rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. الحمد لله رب العالمين Ya. الرحمن الرحيم Nah, hak pertama betul, hak keduanya yang kurang. الرحمن الرحيم Ya, lumayan. Terus. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Masih kena di ya. Bu. Ya, Iya karena budu bu. Tidak susah kan? Bu, apa susah? Tapi ketika kita membacanya dirangkai, iya karena budu, kan itu yang yang kena di situ. Kalau bu apa bedanya? Susah kan? Iyyaka karena bu bu ya. Ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Karir, ulang lagi coba. Ihdinas siratal mustaqim. Sih. اهدنا الصي صي صي sama-sama belajar saya juga belajar urut iya si saya juga nggak pasti nggak tahu apa urusannya gimana bacanya gitu tapi kira-kira seperti itulah gitu karena saya yang mentahsinnya nah, seperti itu si si siro si dia nggak keluar nggak ada angin anginnya itu dia anginnya itu apa namanya itu minimal anginnya itu nggak dominan, nggak banyak keluar angin. Si, si, si. Iya. Nah, coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ih, ih. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Musta. Ya, kena apa lagi mustaqim, mustaqim ta dia harus harus sempurna fathahnya itu harus sempurna baca ta-nya itu takim takim itu selalu jadi tidak sempurna ya sekali lagi ihdina ihdina siratal mustaqim ah dua agak mendekat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya, barakallahu fiik. Berikutnya. Nah. أعوذ بالله من Ulangi auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kalau kalau huruf sya itu berbeda huruf, huruf si tadi dia harus keluarkan anginnya. Iya. A'udzu billahi minasy syai, syai, syai. Harus ada angin ya gitu. Itu kurang angin. nah, itu tuh yang perlu lihat bibirnya itu itu angin Ya. Jadi harus lihat. Itu yang musyafahan. Melihat bibirnya itu, mulutnya seperti apa bacanya itu Kalau nggak seperti itu nggak bisa belajar. Kan bisa saja tadi yang metode kita mendengarkan radio, mendengarkan kaset-kaset, kan begitu. Nah itu nggak nggak efektif karena harus dilihat Iya, apalagi baca coba baca-baca sendiri kan gitu. Ada. Ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hak hak pertama bagus ya, keduanya ya, kurang. Ya, roh roh. Ya.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 Tapi bukan kim, bukan huruf kaf. Mustaqim, bukan mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Ya. Ya agak bagus dari yang tadi. Terus. صراط الذين Ya, dia bukan أنعمت sa. عليهم Si, dia bukan siro seperti huruf saya gitu. Makrotnya sama tapi dia takhim, dia dibaca tebal, itu beda. Bukan siro ladzi si, si, siro. ya kan? ada beda dia makrotnya sama tempat keluarnya itu sama tapi bunyinya itu berbeda bunyinya berbeda keluarnya tempat makrotnya itu sama siro siro Wah, itu tidak boleh ya atau siro nah, itu tidak boleh ya sama makrotnya bunyinya berbeda. Siro, siro. صراط الذين أنعمت عليهم Ya. ya. غير Wa, المغضوب woi, woi. Ya, ditebalkan dikit nih, dikit nih. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mana berhentinya tadi itu? ada wakaf di sana? Ada. Ada wakaf di sana? Ada. Hah? Kalau nggak sampai di alaihim. Ya, alaih. Ulang lagi. Siratal ladzi ah, ya. Alhamdulillah itu masalah ketebalannya ya. Ru'ain mau ma mau ghain. Ya. Berikutnya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Syai? Syai? أعوذ بالله من الشيطان Syai? Syaitan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sya, Pak. Sya, syai. Ya, sya, sya, sya. Ada anginnya. Sya, bukan syai. Sya, syai, syai, syai. Ya, lebih bagus dari tadi, Mbak. Gitu. Ya. roh, roh bukan rah ya. Ya, cukupkan sampai situ dulu, Pak. A'udzu zal wo itu sama tempat keluarnya di ujung lisan dengan uh, ujung gigi atas dan bawah. Sa za wo sa za wo a'udzu a'udzu kalau a'udzu dia huruf zai lagi iya coba Ya, nanti berbagi lagi syaya eh? ya, syaya dati. Ya, teruskan. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. ar مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم <coughs> Pertama eh, masalah panjang pendeknya ya masalah yang umum nah, harus di dilatih ya ya kalau seandainya dia tersambung kan gitu. Kalau mat tadi selain mat ada yang lebih dari biasa apabila ia tersambung huruf itu tersambung kalimat tadi tersambung dengan huruf alif sukun sebelumnya fathah ya qala ya panjang dua harakat iya dua harokat tidak boleh kurang tidak boleh tidak boleh lebih Iya, nah, itu panjang sekali itu pak. Kemudian waw dan ya seperti itu kaidahnya. Waw sukun, ya sukun sebelumnya, waw itu dhamma sebelumnya kasrah. Sedangkan selain itu yang tidak tersambung dengan tiga huruf itu selain huruf lin, ada huruf lin namanya. Huruf waw dan huruf ya. Yang mana sebelumnya berbaris fathah eh, eh sebelumnya berbaris fathah syai syai apalagi khauf eh nah, itu selain itu tidak boleh tidak boleh dipanjangkan budu budu itu dunya itu tidak tidak ada tersambung dengan alif ya tidak boleh budu ya Iya karena na'budu wa ya, karena nasta'in. Coba satu, satu apa aja? Coba satu iya aja dulu, Pak. Iya karena na'budu wa iya, karena nasta'in. Nah, itu udah bagus panjangnya itu. Ya, masalah panjang pendek. Ah, ada iya karena tadi iya karena budu oh iya karena saya ya mudah-mudahan nanti uh, dengan terus belajar ya insyaallah lebih baik lagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya بسم الله الرحمن الرحيم ya terus Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Ra Rabb Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Sama dengan Iya Ma Dia ya, enggak boleh Ketentuan tak boleh lebih dan kurang Dari dua harakat Tak boleh Seperti kalau mat jahil Dia boleh dua harakat Boleh empat harakat Boleh lima harakat Kalau mat Tabi'i Dia tak boleh kurang Tak boleh lebih Dari dua harakat Ma Apa tadi? Ma tadi ya Ya tak boleh Malik Itu sudah lebih dari dua harakat Coba. Malik yaumiddin. Ah, enggak kurang pula ya. Malik yaumiddin. Ya. ya. Dia satu hukum tuh yang sama dalam satu surat itu satu hukum yang sama itu harus sama panjangnya. Ketika mad jaiz munfasil kita baca eh, empat harokat, maka semua mad jaiz munfasil yang ada di dalam satu yang kita baca itu harus sama empat harokat semua. Tidak boleh yang satu kita bedakan. Dia hukumnya sama, kita bedakan membacanya. Tidak ah, boleh. Demikian juga mat wajib muttasil. Harus sama semuanya. Ya. Mat arid lit sukun misalnya. Ya. Juga harus sama kalau seandainya kita baca dua harakat, ada dua harakat semuanya. Ya. ya. Ada. Malik yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين Iyanya agak di tengah sedikit. Iya, bukan i. Bukan iya. Iya, di tengah huruf ya. Ya, ya, Coba, ya. Ya. Iya. إياك Ah, agak agak mendekat. Iya, bukan iya. Iya, iyanya di tengah kan? Iya. Ya. إياك نعبد وإياك نستعين Ya. اهدنا الصراط المستقيم Ya, nanti huruf qafnya ketika berkasrah dilatih lagi. Agak ditipiskan lagi. Dia tebal tapi tapi ditipiskan ketika ditipiskan bukan berarti dia tipis gitu loh. Ditipiskan dari pada ketika ia berada dalam keadaan fathah dan dhamma. Oh. Oh. Eh, ada tipis kan dari membaca itu ketika dia berbaris kasrah. Ta masih seperti ta ta dia sempurnakan patahan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya barakallahu fiik selanjutnya ya. masih ada waktu kita ke depan mungkin 15 menit atau lebih sedikit mungkin jadi setengah 12 nanti kita tutup insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya Pak syanya kembali sya ya tadi sudah diperingatkan sya itu anginnya di, nggak kurang dia di, ditambahkan anginnya sya syai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Gimana tadi dikatakan alam, alham, ru- lamnya agak agak berubah ya tadi ya suaranya.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 Kenapa eh? Kenapa tiba-tiba eh gitu bacanya gitu. Padahal i, pertama huruf i aja dulu baca i. I. Bukan eh. Itu beda, bukan e kan? Coba baca kasroh. E, nah, salah. I. Semua orang bisa baca i gitu. Kan? Ah, kenapa ketika kita baca ah, karena keterbiasaan, kemudian karena ke, ke, tidak telitian kita jadinya eh gitu. I, i, baca i dulu gitu. I. Ah, iya. Gampang aja kan? I. Enggak ada yang susah gitu. Ya, coba. I. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Iya. Woi. Eh, eh tadi di kayak beranak deh. Mau. Mau wudu. Mau wudu. Ya. Mau, mau wudu. Mau wudu. Mau. Eh? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan nanti ini bisa di menjadi tambihan eh? hal-hal yang perlu kita perhatikan perlu kita nanti uh, apa namanya itu eh, ketika membaca surah Al-Fatihah ini harus kita kita uh, menjadi mulahadzat bagi kita. Sering yang lain. Belakang dulu, Pak. Belakang. Ibu-ibu dan terlihat mulutnya, Bu. Jadi hanya bisa mendengar suara. Kita harus melihat mulutnya. Jadi nggak bisa kelihatan kalau ibu baca itu yang disampaikan oleh Ustaz tadi kalau nanti mau baca enggak kita beri kesempatan lah kita ini Ustaz mau lihat dulu yang baca silakan yang buka yang kemana ya dari tadi sudah berapa orang ya. eh, sebagai apa kita kan perkiraan sudah berapa orang dari dari tadi yang sudah membaca tadi berapa orang ada 10 ada enggak belum ya belum Nah. Peserta berapa? Pesertanya berapa orang? 150. 150. Hmm. Berarti yang sudah membaca tadi kan belum belum belum apa ya? Pengenalan aja baru ya? Kan belum dikatakan sudah selesai, sudah bagus ya? Ah, berarti kan belum ada yang bagus. 150 baru 8 ya. Ya. Makanya kita sifatnya pengenalan, bukan penguasaan. Mudah-mudahan alhamdulillah nanti kalau saya bisa dikuasai. Khususnya eh, apa yang diingatkan tadi. Ya, ada mungkin ketika seseorang membaca ada tiga poin yang harus diperbaiki. Yang mudah-mudahan nanti dengan dilatih, berarti tiga poin itu bisa dikuasai ya jadi jadi mudah-mudahan nanti uh, ada semacam usahanya gitu setelah ini Coba berikutnya. Ya, siapa tadi? Pak. Yang mana? Ya. Ta. Ada yang baca auzubillahi minasyaitan. Ta. ta. Eh? Ta. Ta. Dia enggak ta itu. Syaitan. Ta. Ta. Ta. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Karena dulu saya belajar Ta'awud ini bismillah juga susah juga gitu. Makanya seperti apa saya belajar seperti itu saya gitu. Iya kan nggak bisa saya baca langsung betul nggak bisa gitu. Makanya harus saya bikin seperti itu juga. Ya. Saya baca ta'awud baca bismillah itu berulang-ulang baru baru agak mendekat gitu loh. Ya, kan? baru ada mendekat belum oh, udah bagus nggak gitu, baru mendekat. Makanya saya, saya coba juga seperti itu itu ngajarkan. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, saya juga seperti itu itu loh. Belajaran. Selain ulang lagi. A'udzu billahi Bukan ta atau kedekat ta ya. Ta. Eh, ta, dia penuh dia. Ya. Diangkat ke langit-langit atas dari pangkal lisan dari lisan kita itu ke langit-langit atas. Ta. Ta. Ta. Itu urus lah, Urus ti'la itu, ti'la ya? itu kan terangkat. Terangkat apa? Terangkatnya lisan itu ke langit-langit atasnya. Ba, ba. Iya. Ba. Nah, coba. Ya, teruskan. hanya bagus ihinya yang kurang ihi dari tenggorokan Bismillahirrahmanirrahim ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya Ar-Rahmanir Rahim Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين masih ya? ya? hanya di tengah. Iya, bukan i. Iya, iya, Iya iya. Bukan iya, i. Ya. Iya. Iya Iya Iya Coba dari tengah pak, dari te tengah lidahnya. Iya, iya, iya. Bukan iya, iya, iya. iya, iya. Ya, lebih bagus dari tadi. Terus ya. Ya, kayaknya sama ya mustaqim ya, tebal ya. Dia kadar ketebalannya lebih tipis dari itu. Teruskan, nanti dilatih. Ya. Saya saya apa? Saya tasheh atau saya tasheh apa? Saya koreksi uh, setiap ayatnya biar cepat gitu ya. Apa namanya? Uh, ladhi dan ladhi Ladhi za ta dha. Sa huruf ta ujung lisan dengan gigi atas gigi bawah. Sa za dha. Dha ta za sama. Bedanya za dengan dha itu nanti kita dha tabkhim tebal. Saya tipis saja. Ya, ذو الذي الذي هذا zai lagi Ya, kemudian huruf sadnya nanti dilatih lagi. Huruf sad, huruf sa, sa ya dilatih lagi. Ya. Ulang lagi. Sira, si, si. Ah, allazi. Lazi dia bukan lazi dia, lazi. Lazi, lazi. Siratal ladzina an'amta mad lazim bon tidak boleh kurang dari enam harokat waladdall tidak boleh waladdallin ya, ya waladdall ya. huruf slatnya nanti diulang lagi huruf zalnya nanti dilatih lagi dilihat kalau mungkin salah satunya mungkin lewat melihat bibir bibir kita pergerakannya di kaca misalnya mengaca nah, lihat ya habis bersisir misalnya habis rapi-rapi nah, latih makhrajul hurufnya ngucap-ngucapkannya itu alladzi za ta za sa sa sa sa sampai benar-benar sesuai dengan dengan tempatnya ya ya sekali lagi walau belum tadi ya belum betulan coba Ya. ya. Barakallahu fiik. Ya, yang lain silakan. Waktu kita masih ada sedikit. syaihnya nanti syaih harus anginnya kurang tambah lagi A'udzu billahi Iya terus Bismillahirrahmanirrahim kurang bismillah ya panjang ya Bismillahirrahmanirrahim hahanya nanti ya anginnya ya lanjutkan aja rahim bismillahirrah rahman rahim rahim rahim ha terusan bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ya, matnya Pak pendekkan lagi. إياك نعبد وإياك نستعين Iya karena budu wa iya karena iya pertama dan yang kedua harus sama. Iya karena budu wa iya karena ta'in. Ta. Ta'in, ta'in, ta. Ta. Sempurna fathahnya. Iya karena budu wa iya karena ta'in. Ah, tuh, terus. Ihdina mustaqim. Matnya sekali lagi saya sampaikan harus harus seimbang. Mat satu, mat dua, mat tiga, berapa buah matnya di situ? Yang biasa harus sama semua. Siro, tidak boleh. Iya, siro, sama itu. Iya, siro, ma, ada berapa tuh matnya itu? الحمد لله رب العالمين الرحمة ما إيه؟ مالك يوم إيا صرا إيه؟ صرا صرا إيه؟ سمع سموان دو حركة نعم. اهدنا الصراط المستقيم yeah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya barakallahu fiik mau wainnya di latih lagi insyaallah khair insyaallah mau silakan yang lain Ya. ya langsung dibetulkan ya. Matnya tadi udah dibilang tadi. A'u billah syaitan sama tuh Pak. A'udzu billahi min a'u-nya ah, mana? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, itu agak kurang pula dari dua harokat dia harus harus eh, apa harus seimbang semua a'udzu a'udzu a'udzu Ya, nanti disimbangkan Pak ya. A'u satu, dilla dua, syaito tiga. Ya harus seimbang tuh. Dua harokat tuh Pak dua gerakan misalnya dua gerakan tangan dua hitung hitungan ya satu dua dua hitungan itu yang dua harokat harokat itu kan gerakan dua gerakan dua hitungan ya dua ketokan tek tek gitu ya tergantung juga dengan eh, cara membaca kita itu tingkatan bacaan kita cepat kemudian eh, di bawah cepat antara cepat dan eh, pelan kemudian pelan lain Ah, itu agak bagus dari tadi. lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terusan. Ha itu sama A itu sama tuh Pak makhrajnya ha a sama tuh ha dengan a ya al ha alham dia hanya beris patah kan Beris atas al sempurna al ha al alham ya bukan alham Ham nanti di tenggorokan pergi H sama A. Dia H A H A sama itu tempat keluaran. H A. Coba A dulu A. A sama A dengan H. Tapi kalau al H H itu tenggorokan lagi. Jauh itu ke dalam perginya. Alham. Alha. Alham. A alamin sama ha dengan a tempat makhraj nah ha ya coba agak ah, itu agak bagus yang satu coba ulang lagi ah ulang lagi yang yang sebelumnya itu yang barusan dibaca itu lah ah tuh coba ulang lagi Ah, itu agak agak berubah dikit kan? Eh? Tapi dah, yang tadi bagus tuh yang tadi. Nah, nanti dilatih Pak. Alha. Ya, coba. Coba, coba. Ya. A kan bukan dari tenggorokan kan? Karena ha, bukan gitu kan? A sama ha itu dengan a. Al sama. Iya, sama ha. Jadi bukan dari tenggorokan. Kalau satu tenggorokan berarti berbeda di makroknya a dengan ha. Sama ada. Aha. Iya enggak? Iya nah gitu. Biasa aja. Iya, hanya iya di tengah. Iya. Iya. Kalau dipaksa-paksa nanti lari dia suara. La, suara itu lari dia. Enggak boleh dipaksa. Iya, iya. kan Iya, lari dia nanti suaranya. Iya. Berubah dia. Ya. Iya, iya. إياك نعبد وإياك نستعين آه مستعين يا تا تا إياك نعبد وإياك نستعين Ah jauh lagi larinya tuh. Itu jauh itu. Baina sama wal ard. Wah ini kan ta ini. Ta, ta, ta. Bukan to dia, ta biasa ya, ta. ta. Itu kaidah udah jauh. Lihat Quran Pak ada Qurannya Pak. Pak, Qurannya ada nggak? Ah, tahsin wajib pakai Quran, nggak boleh enggak? Kecuali nanti Bapak mau uh, apa nama dalam rangka untuk mendapatkan lisensi misalnya kan, hafalan Quran 30 juz. Ah, tahsinnya nggak boleh pakai Quran karena syarat mesti harus hafal Quran. Nah boleh lihat Quran lagi. Tapi kalau tahsin seperti sekarang harus lihat Quran. Kecuali bapak dalam rangka mendapatkan tak lisensi dari masyayikh misalnya. Ah, tidak usah lihat Quran, memang tidak boleh. Harus hafal Quran. Saya yang lihat bapak, jadi bapak dosa lihat saya, karena saya nggak baca. Pas waktu saya baca nggak apa-apa dilihatin. Lihat. ya. Mana tadi? Ta'in. Iya. Ah, dirubah ta'nya ini. Bukan huruf ta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, ta ya. Ta biasa ya, ta. Iya. Jangan, ya, ya, jangan di seolah-olah di huruf ta dia. Iyyaka na'budu wa sudah agak dekat dikit tuh. Dari tadi lebih bagus ini. Nah, teruskan. Nanti dilatih lagi. Nanti kalau diulang lagi nanti balik lagi nanti. Ihdinas syiratal Kok huruf ta seperti huruf to ya? Hah? Tidak, tak, tidak tebal ya. Huruf ta, biasa ta. Itu rukta Pak. Masih lihat udah lihat Quran kan? Eh? rukta dia itu. Ta. Iya. Ah, sudah agak dekat tuh. Teruskan. Ya, nanti dilatih lagi Pak. Huruf suatnya ada kata alladzina, ya. Ya, lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim siratal allazi allazi berbeda ya jauh bedanya antara allazi dengan allazi ya itu ya. allazi di halus huruf zal itu halus dia nggak kasar halus lembut allazi allazi berbeda ladhi dia lembut dia halus dia alladhi alladhi karena dia ujung lisan dengan gigi atas dan bawah ditekan ke gigi atas dan bawah alladhi alladhi alladhi alladhi nah berbeda halus lembut ulang lagi Pak sekali, sekali lagi Pak terakhir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك mudah-mudahan nanti kita uh, belajar lagi ya lebih bagus insyaallah Ya, ya, ibu kita kesempatan. Karena waktu tinggal 10 menit, kita kesempatan itu kan. Ya, silakan Ibu yang mau baca. Biar ya, didengar, ya. Ibu, ibu eh, yang bisa didengar ini kalau dibaca dengan baik, tidak bisa bisa menerimanya. Ya, waktu 10 menit lagi, dan kesempatan kepada diri. Silakan. Kalau eh eh eh ya kan eh eh i i suara nyaring aja ya. tapi ya, nggak nggak nggak kelihatan, nggak nampak itu ya. Suara nyaringnya yang terdengar gitu. Ya bagus kan gitu. Ya bagus. Mana banyak nggak tahu kan gitu. Mudah-mudahan bagus kan begitu. Ya. Suaranya suara nyaringnya yang terdengar. Satu orang mungkin terakhir. Ya. Satu orang, satu orang insyaallah ya. Ah, ini agak jelas ya. Kalau tadi nyaring ya suaranya aja gitu ya. Urut-urutnya satu nggak nggak terlalu jelas. Zal itu dia seperti yang saya sampaikan tadi dia sifatnya lembut ya. A'udzu a'udzu billah a'udzu billah ya, zu nah, ini berbeda ini nah, lagi bukan huruf zaid tapi huruf zal huruf zal harus dilembutkan atau dihalus dia ya syah. sama to nanti dibaikkan ya diperbaiki Syahnya anginnya kurang to dia kurang penuh kurang bulat ya to kayak kayak kita ya to to ya penuh itu penuh suara itu agak penuh itu terus kan ya hanya juga ya hanya itu jangan larinya ke H ke H ke tenggorokan tapi H a H a H a h situ makhrajnya. Teruskan. Nah, ya. Alham. Ha a ha tadi sudah sampaikan juga tadi. Ha a bukan ketenggorokan perginya. Sebagai tanah ain. Ain ha a ha. Coba ulang sekali lagi. Ya, nanti dilatih. Teruskan. A-nya A-nya tipis kan? A bukan Allah, Allah, A Allah, Allah. A-nya jelaskan dulu fathahnya. Ya, teruskan. Maliki huruf sin ya, huruf sin. Kanat. Dan kanas, kanat. Teruskan. Coba ulang-ulang, ulang. Kali lagi. Iya kana abud. Iya kana abud wa iya kana nah, Kanat sa. Ya, bukan huruf bukan syaitan lagi. Bismillah sama tuh bis. nat. Tadi bacaan bismillahnya kok bagus bisnya, bukan bis tadi bacanya. Kok nastain kok nastain gitu. Padahal hurufnya sama itu. Bis dengan nas huruf sin. Ya, sedikit agak bagus dari tadi. Teruskan. itu udah agak agak bagus sedikit dari tadi. Teruskan. Eh. Huruf sin, huruf sod, huruf huruf syai sama semua ya? Ah nanti dibedakan ya. Nanti dibedakan huruf sod, huruf sya, sya dengan huruf sa. Harus bedakan. Nanti makrotnya berbeda ya. Tidak ada yang sama. Rusa, sya, so. Eh? Ya, teruskan, teruskan. Ah, teruskan. Nanti di, di, di latihan. Tengok lagi di Quran tu. panjang eh, suaranya saya aja kurang nggak sampai itu suaranya kalau iqtirari namanya terpaksa boleh berhenti gitu ya dan berhentinya boleh di alaihim berkaitan dengan maknanya alaihim ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ulangnya melanjutkannya ghairil bi alaihim waladdallin. Mungkin uh, itu yang bisa kita uh, tahsin kita bahas pada pertemuan kita hari ini yang sebenarnya tadi uh, materi tahsin kita itu ada pada surah Al-Jumu'ah akan tetapi ketika kita tadi coba uh, mendengarkan taud kemudian basmalah ya ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita rubah kesalahan-kesalahan yang itu fatal karena bisa merubah maknanya karena huruf hurufnya berbeda tentu bisa merubah maknanya oleh karena itu kita fokuskan yang semula surah Al-Jum'ah maka kita fokuskan sekarang pada surah Al-Fatihah.